Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fi bacaan dan syarah Luqatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan yang telah kita baca kemarin seputar apa? Bahasa seputar definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Coba sebutkan ah Iqbal definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak pakai bahasa Indonesianya pakai bahasa Arabnya. Apa? Nutkun bilisan Wa'tiqadun bil janan Wa amalun bil jawarihi wal arkan eh dua lagi? Wa yazidu bit-ta'ah wa yanqusul ma'siyah ahsan. Itu ya, definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Nutkun bil lisan, ucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati, wa amalan bil jawarih wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Wa yazidu bit-ta'ah, bertambah dengan ketaatan Wayan kusubil maksiat berkurang dengan kemaksiatan. Kelompok apa yang mengatakan imannya orang itu stabil? Enggak bertambah, enggak berkurang, sempurna terus. Kelompok apa kemarin barakallahu fiik? Ibrahim Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Allah musta'an. Kita lanjutkan. Halaman 154 yang cetakan seperti punya ini. 154 Wadalilu ala nuksan wasdiyada minal Quran Allah Ta'ala Dan dalil yang menunjukkan iman itu nuksan berkurang Wasdiyada dan bertambah adalah dari Al-Quran adalah perkata Allah Ta'ala Perhatikan ayatnya ya Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah Wajilat kulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Hati mereka takut dan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Taala di hadapan mereka, zadathum imanan. Semakin bertambah kepada mereka keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ambil kaidah Kaidahnya gini kaidahnya. Semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah berarti menunjukkan juga berkurang. Dalil. Sesuatu yang bertambah itu berarti menunjukkan berkurang juga. Semua dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah maka menunjukkan pula iman itu berkurang. Bisa dipahami ya? Nah, itu kaidah. Fadalatil ayatu ala anna iman yazid. Maka ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Idza sami'a al-insan al-Qur'ana zada imanu. Apabila seseorang mendengar Al-Qur'an akan bertambah pula keimanannya. Wa idza ba'ada al-Qur'an naqasa imanu. Ngeri ini ya. Dan apabila jauh dari Al-Qur'an akan berkurang pula keimanannya. Jadi Al-Qur'an jangan pernah tinggalkan barakallahu fi. Antum baca di masjid eh, setiap hari atau di rumah jangan pernah dilupakan. Paham ya? Kalau di pondok ya di pondok, kalau antum punya rumah di rumah enggak masalah. Yang jelas Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Karena Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujah untukmu atau menghujah di dirimu. Nah, Al-Quran nomor satu ya barakallahu fiqh sebagai sumber nah bertambahnya keimanan yaitu tadabbur, merenungi isi kandungan Al-Quran. Simak baik-baik ya. Berikutnya, wa yazidullahu alladziina ihtadaw dan Allah Ta'ala akan tambahkan kepada orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, petunjuknya. Allah tambahkan petunjuk. Sudah di atas, di atas petunjuk, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Wa idza ma unzilat suratun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila telah diturunkan, eh, nah apabila telah turun satu surat maka di antara mereka ada yang mengatakan ayyukum za ayyukum zadatu hadhil imana mana di antara kalian yang apa nah barakallahu fi yang bertambah dengan ayat atau dengan surat tersebut keimanannya fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun maka ada pun orang-orang yang beriman akan semakin bertambah keimanan mereka dalam keadaan mereka yastabsyirun, saling memberikan apa? Dan nah, kabar gembira. Senang, bangga, bergembira. Kullama nazalat surah min al-Qur'an zada imanun. Setiap kali turun satu surat dari Al-Qur'an akan bertambah pula keimanan mereka. Dan berdikit lagi. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit marad Aini Ainifaqul syak itu penyakit kemunafikan dan penyakit keraguan. Fazatadhum ritsan ila maka akan semakin bertambah kekufuran ritsan itu kekufurannya akan semakin bertambah kekufuran mereka eh, di atas apa? kekufuran yang mereka sebelumnya berada di atasnya. Seperti itu. Jadi sudah di atas kekufuran pertambahan kekufurannya itu Nah, itu yang hatinya berpenyakit. Itu yang hatinya apa? berpenyakit li'annahum la yu'minuna bil Qur'an karena mereka tidak beriman dengan apa? Al-Qur'an. Wa kullama zada al-Qur'an zada asy-syak fi qulubihim. Semakin bertambah Al-Qur'an, semakin bertambah pula keraguan pada hati-hati mereka karena sudah berpenyakit dulu. Gitu Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kullama zada al-Qur'an zada asy-syak wal raib fi qulubihim. Setiap kali bertambah Al-Qur'an, maksudnya bertambah Nah, bacaan-bacaan Al-Quran, surat dalam Al-Quran, malah justru bertambah pula keraguan dan kebimbangan dalam hati-hati mereka wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. nah perlindung itu hanya kepada Allah SWT. wa lagi dari bawah itu ya. Wa mimma yadul ala anna iman yazid dan termasuk yang dalil yang menunjukkan juga bahwa iman itu bertambah qaulullah taala wa yazdadal ladzina amanu imana dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya wala yatabal ladzina utul kitaba wal mu'minun dan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dan orang yang beriman tidak ragu paham ya nah, itu lamma akhbarallahu an khazanati jahannam tatkala Allah telah mengkabarkan tentang penjaga neraka jahanam wa anna 'alaiha 19 bahwasanya di atas neraka jahanam ada 19 19 19 malaikat penjaga neraka Wa wafaqa hadha ma fil kutub sabiqah dan ini ternyata mencocoki sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Anna khazanatan nar ata asyara min malaikat. Bahwasanya penjaga neraka itu 19 malaikat. Berapa? 19 malaikat. Riwayat yang mengatakan penjaga neraka adalah nah barakallahu afan. Penjaga surga malaikat Ridwan itu dhaif riwayatnya. Kalau Malik, nah ada nama riwayat e, malaikat namanya Malik ada. Paham ya? Nah. Tapi kalau yang Ridwan itu yang lemah hatinya. Kita lihat sini. Zada imanun bertambah keimanan mereka. Wala Dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang dengan kitab mereka akan ragu. Wal yaqulu ladzina fi qulubihim dan nah berkatalah orang-orang dalam hati mereka ada penyakit wal kafirun dan orang-orang kafir Mada aradallahu bihadza matala. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan seperti ini? Itu. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah